Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.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 kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-201 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivona sebagai Sakawuni, Novi Mandagi sebagai Tunjung Abang, Eli Kusuma sebagai Tunjung ir, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandara, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Dewi Tunjung Biru hanya memberi sepuluh jurus pada Sakawuni untuk bisa mengalahkannya. Ada awal pertarungan memang kelihatan Sakawuni kerepotan. Tapi empat jurus berikutnya, dia segera kelihatan bisa mengatasi kesulitannya. Dewi Sinjung Biru heran. Tiba-tiba dia melentingkan tubuhnya ke atas dan hingga bagaikan seekor kupu-kupu berwarna biru di atas tangkai bunga. Ayo Dewi Tunjuk Biru, kita tinggal merampungkan beberapa jurus lagi. Mengapa harus berhenti? Aku tidak berminat melanjutkan pertarungan ini, Sakawuni. Ah, jadi kau mengaku kalah? Boleh juga kau mengatakan begitu. Tapi ada yang ingin ku ketahui, Sakawuni. Dari mana kau mempelajari jurus-jurus yang kau gunakan itu tadi? Apakah nama jurus-jurusmu itu, Sakawuni? Hei, apa pedulimu? Aku hanya ingin tahu. Apa nama jurus itu? Dan barangkali Kau bersedia menyebutkan siapa gurumu? Ah, baik, baik Dewi Tunjung Biru. Aku tidak tahu apa gunanya, tapi barangkali kau memerlukannya. Dengarkan, jurus yang baru saja kugunakan untuk membentengi serangan-seranganmu tadi, namanya jurus lengan seribu. Aku belajar jurus lengan seribu dari kakek Sugata Brahma. Nah, kau cukup puas Dewi Tunjung Biru? Terima kasih atas pengakuanmu Sakabuni. Nah, sekarang, ikutlah aku. Ayo Sakawuni, ikutlah aku. Ada hal-hal yang ingin kubicarakan denganmu. kau sudah memenangkan pertarungan, maka aku akan menepati janjiku. Aku bersedia mengobati luka-luka teman baikmu itu. Kalau begitu cepat serahkan bunga tunjung biru itu padaku. Kau tidak usah buru-buru, Sakawuni. Oh, luka temanku itu sudah sangat parah. Aku harus buru-buru. Aku takut kedatanganku terlambat. Aku harus menyelamatkan jiwa temanku itu. Ayo Dewi Tunjung Biru, cepat. Serahkanlah bunga itu padaku, sekarang juga. Sakawuni, tentu saja aku tidak mengizinkan kau membawa bunga tunjung biru dari puncak bukit Panampihan ini. Oh, Dewi tunjung biru, jadi kau mau mengingkari janjimu? Bukan, bukan begitu. Ini juga merupakan persyaratan. Aku sanggup menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi kau, kau harus membawa temanmu itu kemari. Ah. Dan nanti di sini, Akulah yang akan mengobatinya. Tapi letak desa Tani Bala cukup jauh dari sini. Di samping lukanya sangat parah. Temanku itu tubuhnya sudah sangat lemah. Kukira aku tidak mungkin membawanya sampai kemari. Dia tidak akan kuat untuk dibawa berjalan jauh. Sakawuni, aku bersedia menolongmu. Tapi kau pun harus mempunyai pengertian padaku. Bunga tunjung biru itu bukan hanya milikku sendiri. Dia sudah menjadi milik orang-orang yang membutuhkannya. Setiap saat, dia dibutuhkan untuk menolong jiwa manusia. Nah, karena itu, kau harus mau mengikuti peraturan yang berlaku di puncak bukit penampian ini. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menyerahkan bunga itu untuk kau bawa pergi dari sini. Tapi aku sangat membutuhkannya, Dewi Tunjung Biru. Dan kau sudah berjanji akan menolong aku. Bagaimana ini? Ya, Sebaiknya kau istirahat malam ini, Sakawuni. Besok pagi kau segera kembali ke Tanibala dan bawalah temanmu itu kemari. Ya, kukira perjalanan kalian pulang pergi tidak akan mencapai dua hari. Nah, ini sudah malam. Sebaiknya kau istirahat. Kau harus mempersiapkan tenagamu untuk besok pagi. Hmm. Dewi Tunjung Biru. Apakah dia benar-benar ingin menolong aku? Kenapa dia tidak bersedia meminjamkan bunga tunjung biru itu padaku? Hmm, jangan-jangan dia mempunyai maksud-maksud yang lain. Lagi pula, aku tidak mungkin membawa Arya Kamandanu kemari. Jarak Bukit penampihan ke Tanibala cukup jauh. Arya Kamandanu bisa mati di tengah jalan. Kalau ku bawa-bawa berjalan jauh. Wah, bagaimana ya? Ah, baiklah. Aku tidak mempunyai cara lain lagi. Boleh jadi Dewi Tunjung Biru itu adalah seorang dukun yang licik. Aku tidak bisa membaca apa yang terdapat di balik penampilannya yang ramah dan manis itu. Baik. Baiklah akan kucuri saja. Malam mulai larut. Puncak bukit Panampihan diselimuti kabut. Sakawuni berjalan mengendap meninggalkan ruang tidurnya. Sekilas dia melihat pintu ruangan tidur Dewi Tunjung Biru tertutup rapat. Dia melangkah menyeberangi serambi depan, kemudian melompat ke belakang rumah. Dia tahu di mana bunga Tunjung Biru itu berada. Dan dia juga tahu bunga itu dijaga ketat oleh Tunjung Abang dan Tunjung Il. Hmm, itu dia Tunjung Abang dan Tunjung Irang. Mereka masih belum tidur juga. Rupanya mereka ditugaskan untuk menjaga bunga tunjung biru. Kalau begitu, aku harus menunggu di sini. Aku harus menunggu sampai mereka lemah. Sakawuni lalu berlutut di balik rumpun-rumpun bunga yang berwarna biru. Malam semakin larut. Bulan di langit tertutup awan tipis yang berwarna kehitam-hitaman. Mata Sakawuni menatap bagaikan seekor harimau mengintai mangsanya. Setelah melewati tengah malam, Sakawuni melihat Tunjung Abang dan Tunjung Ireng mulai mengantuk. Sakawuni segera bangkit dan melangkah di sela-sela rumpun-rumpun bunga. Dia berjalan ke arah sebuah bangunan kecil di mana bunga tunjung biru berada. Tapi begitu tangannya bergerak ke arah pintu bangunan kecil itu, mendadak. Hei, siapa itu? Kau rupanya. Kau Sakawuni. Lihat Tunjung Ireng. Dia bermaksud mencuri bunga Tunjung Biru. Iya, Tunjung Abang. Hampir saja kita lengah. Hmm, kalian benar. Aku memang bermaksud mencuri bunga Tunjung Biru itu. Ternyata kau seorang pencuri tengik. Aku berbuat seperti ini karena junjunganmu telah mengingkari janjinya. Aku tidak bisa berbuat lain. Aku harus mencuri bunga itu. Aku harus membawanya sekarang juga ke desa Tanibala. Kami tidak akan membiarkan seorang pencuri mengganggu ketentraman kami. 有人。 kami berdua masih terjaga, rupanya dia tidak bisa kita percaya, Sang Dewi. Diamlah kalian. Sakawuni, kau ini keterlaluan sekali. Aku sudah mempercayaimu. Tapi rupanya kau menyalahgunakan kepercayaanku. Hmm. Kau sendiri bagaimana, Dewi Tunjuk Biru? Kau sudah mengingkari janjimu. Aku tidak pernah mengingkari janjiku, Sakawuni. Kau saja yang tidak mau mengerti. Ah, sekarang kau bermaksud mencari bunga itu. Baik, Baiklah, kalau kau masih juga nekat, terserah. Tapi aku yakin, sekalipun kau membawa bunga tunjung biru itu ke Tanibala malam ini juga, kau tidak akan bisa menolong jiwa temanmu itu. Dia pasti akan binasa. Hmm, aku tidak percaya apa yang kau katakan. Apakah jiwa temanku itu akan tertolong ataukah tidak? Bukan urusanmu. Yang jelas sekarang juga aku akan mengambil bunga tunjung biru itu. Dan aku akan membawanya pergi dari sini. Tunggu Sakauni. Tunggu dulu. Kau ini bodoh sekali. Ketahuilah, bunga itu tidak akan berarti apa-apa bagimu. Hanya akulah yang bisa menggunakannya untuk mengobati luka-luka seseorang. Oh, kau dusta. Dengar dulu, Sakawuni. Kau belum tahu apa-apa tentang bunga tunjung biru itu. Sekarang, dengarlah penjelasanku. Sekarang ini, sekalipun kau berhasil membawa bunga itu, dia tidak akan berarti apa-apa. Dia tidak akan berguna. Dia tidak akan mempunyai manfaat sama sekali. Kau pasti akan menustai aku lagi. Tidak. Tidak, Sakawuni. Aku berkata yang sebenarnya. Kau tahu, bunga itu bukan sembarang bunga. Dia memang mempunyai khasiat yang ampuh sekali untuk menyembuhkan luka-luka akibat racun. Tapi dia juga mempunyai sifat dan watak yang sangat aneh. Bunga itu baru akan berguna jika dia sudah mekar. Dan dia tidak akan mekar setiap hari Sakawuni dia baru akan mekar setiap tujuh hari sekali. Besok lusa, tepat tengah malam, bunga itu baru akan mekar dengan bagusnya. Ya, pada saat itulah kita bisa menggunakannya untuk mengobati luka-luka temanmu. Tapi itu pun ada caranya. Dan hanya akulah yang tahu caranya. <sighs> Sakawuni, bagaimana sekarang? Apakah kau masih nekat mau mengambil bunga itu sekarang juga? Aku akan mengambilnya sekuntum sekarang ini. Dan setelah terbukti nanti bahwa kata-katamu benar, aku akan segera kembali lagi. Tidak bisa sekabuni. Oh, ah, lihat saja sendiri. Kalau kau tidak percaya, bunga itu hanya tinggal sekuntum. Tidak ada yang lain lagi. <sighs> Sampai saat ini, aku belum bisa menyemaikannya kalau kau masih nekat mau memetiknya dan membawanya pergi sekarang juga. Itu sama halnya kau tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang lain yang mungkin terluka akibat racun untuk bisa disembuhkan. Nah, pikirkanlah sekali lagi sakabuni. Tenangkanlah hatimu. Jangan kerusa kerusu. Sudahlah, sebaiknya kau istirahat malam ini. Tidak, Dewi Tunjung Biru. Tidak? Ya. Apa maksudmu? Aku akan pergi ke Tani Bala sekarang juga. Aku tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Wuni. Huh. Rupanya kau sangat menyayangi teman laki-lakimu itu. Itu bukan urusanmu. Kukira setiap orang harus menyayangi teman baiknya. Baiklah. Baiklah kalau begitu kemauanmu. Pergilah. Mudah-mudahan kau selamat di perjalanan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Sakawuni melompat. Tubuhnya segera hilang di telan kegelapan malam. Dewi Tunjung Biru mendesah beberapa kali. Tiba-tiba matanya menengadah ke atas, ke arah bulan yang timbul tenggelam di balik awan hitam. Mata yang pening itu nampak berkaca-kaca. berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Mudah-mudahan kau bisa mendapatkan apa yang kau idam-idamkan, Uni. Mudah-mudahan kau tidak bernasib seperti ibumu. Mudah-mudahan kau bisa mendapatkan seorang laki-laki yang baik, yang setia, yang bertanggung jawab tidak mengingkari janjinya. Wuni, tidak tahukah kau siapa aku sebenarnya? Akulah ibumu, Sakawuni. Akulah ini Ayu Pupu, ibumu sendiri. Ah, maaf, Sang Dewi. Hari sudah malam. Iya, Sang Dewi. Sebaiknya Sang Dewi segera tidur. Hari sudah malam. Ah, Tunjuk Abang, kan kau tunjuk Irang? Iya, Sang Dewi. Iya, Sang Dewi. Kalau nanti gadis itu datang kembali ke Bukit Panampihan, sambutlah dia dengan baik. Janganlah kalian mengganggunya. Tolong beritahu teman-temanmu yang lain. Kalau mereka sampai melihat Sakawuni tiba di kaki Bukit Panampihan, antarkan kemari. Iya Sang iya, Dewi. Dewi. Jadi Angger Kamandanu harus dibawa ke puncak bukit Panampihan, begitu? Iya, Kek. Itu merupakan persyaratan. Sebab hanya Dewi Tunjung Biru yang bisa menggunakan bunga Tunjung Biru ah. untuk menyembuhkan luka-luka akibat racun. Iya, iya, iya. Dan lagi, bunga itu tidak mekar sembarang waktu, Kek. Ah. Dia hanya akan mekar tujuh hari sekali, hmm. tepat pada tengah malam. Sakawuni, sudahlah. Kau tidak usah repot-repot mengurusi luka-lukaku. Selama ini kau sudah beberapa kali menolong aku. Kukira pertolonganmu sudah cukup banyak. Ah. Sudahlah. Ah, apa maksudmu, Kamandanu? Jangan asal bicara. Kau ingin sembuh atau tidak? Aku sudah pasrah, Sakawuni. Kalau memang Sang Hyang Widi mengizinkan untuk sembuh, tentulah aku akan sembuh. Ah, jangan begitu, Nger. Manusia wajib berusaha. Memang Sang Hyang Widila yang menentukan segalanya. Tapi kalau manusia tidak mau berusaha, ya jalannya roda kehidupan ini akan macet, Nger. Saya hanya kasihan pada Sakawuni, Kek. Saya tidak ingin dia menjadi susah karena luka-luka yang saya derita ini. Ah, sudahlah, Kamandanu. Kau tidak usah cerewet. Kau diam saja. Kau nurut saja. Pokoknya, Besok pagi kau harus berangkat ke Bukit Panampihan bersamaku. Ah, tapi keadaan tubuhnya sangat lemah, Ndu. Ah. Apakah dia akan mampu menempuh perjalanan begitu jauh? Iya, tapi tidak ada jalan lain lagi, Kek. Satu-satunya harapan hanyalah bunga tunjung biru itu. Iya, iya, iya, iya. Kalau saja aku bisa ikut serta. Hah, tapi aneh sekali persyaratan yang diajukan Dewi Tunjung Biru itu. Mengapa aku tidak boleh ikut ke Bukit Panampian? Hmm, entahlah, kek. Dewi Tunjung Biru itu memang aneh watak dan sikapnya. Tapi aku tidak bisa berbuat lain, kecuali menuruti persyaratan-persyaratannya. Uh, lalu, eh, lalu bagaimana, kek? Apa? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Uh, ayo, Kamandanu, kau harus menguatkan semangatmu. Jangan loyo begitu. Kau harus tabah dan harus mempunyai tekad yang besar untuk sembuh. Aku harus berbuat apa lagi ini? Ah. Rasanya tubuhku lemah sekali. Ah. Dan lambung kiriku ini semakin hari semakin pedih. Ah, sudahlah, sudahlah. Sekarang begini saja, Angger. Silakan Angger Kamandano berbaring. Ya, begitu. Sekarang saya akan memberikan tambahan tenaga dalam untuk Anggir. Ya, mudah-mudahan saja dengan tambahan tenaga dalam ini, Anggir Kamandanu akan selamat tiba di puncak Bukit Panampian. Uh, ini hanya merupakan salah satu usaha, Anggir. Arya Kamandanu lalu memparingkan tubuhnya di atas balai bambu. Sementara itu Kisugata Brahma duduk bersila di sebelahnya. Orang tua yang dulunya mendapatkan julukan lengan seribu itu memejamkan matanya rapat-rapat. Mulutnya komat kamit sebentar. Kemudian nampak tubuhnya mulai bergetar. Arya Kamandanu merasakan hawa dingin menjalar ketika kedua telapak tangan Kisugata Brahma meraba seluruh tubuhnya. aku perhatiin ada yang lagi kayak mendadak nih. Ya, Hah? ya kakak lah. Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Hmm, tuh harumnya berkelas, elegan banget. Ah, enggak, bohong ah. Selain itu kulit kakak juga makin hari makin halus. Perawatan kan? Di sok tahu deh. Ayo ngaku, harum parfum mewah, perawatan kulit. Hmm, pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya binnya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh, ini. Hmm, harumnya <laughs> memang berkelas banget. Mm. buat aku ya. Bayar. Gift, belayan selembut sutra. untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci. Karimata FM akan kembali menghadirkan informasi haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili eh, rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, ajun para ada kawan hadir. Dari zaman kengkala boleh jadi mereka. Tiaki dan kona termasuk ada kawan yang ajen tiaki dan ajunan Tuhan ya Allah. Karena ajunan Tuhan paling banyak yang ada sebab kengkala itu. Alat peraki banyak dari neraka. Kan kalau masalah akidah kawan saya ketika itu tapi saya masalah akidah kawan saya ketika itu tapi saya masalah akidah kawan saya ketika itu tapi Simak informasi haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore mulai tanggal 3 Oktober 2011 hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi Haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1 sampai 2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801 sampai 3. Professional, care, accountable. Karimata Malam. Karimata FM. Sebenarnya aku ingin ikut serta. Tapi karena Dewi Tunjung Biru keberatan, baiklah. Aku akan menunggu di rumah saja. Hanya yang menjadi persoalan sekarang ialah apakah Anggir Kamandanu akan kuat menempuh perjalanan yang begitu jauh? Uh, bagaimana dengan keadaanmu, Kamandano? Oh, rasanya keadaan tubuhku semakin lemah, Sakawuni. Oh. Kau harus bersemangat. Kau harus mempunyai tekad yang besar. Kau tidak boleh putus asa, Kamandanu. Aku, aku akan membawamu. Kau harus bertahan agar sampai di puncak bukit Panampihan. Hal ini perlu kau lakukan demi mempertahankan hidupmu. Ya, aku akan berusaha. Mudah-mudahan aku akan kuat sampai di sana. Saya akan membantu, Ler. Sekarang cobalah Angger berbaring. Saya akan berusaha memberikan tambahan tenaga untuk Angger Kamandano. Ayo. Arya Kamandanu lalu berparing di atas balai bambu. Kisugata Brahma duduk bersila di sebelahnya. Sementara Sakawuni menunggu di sudut ruangan. Bekas kepala desa Tanipala itu memejamkan matanya sebentar sambil mulutnya berkomat kamit. Kemudian nampak tubuhnya mulai bergetar. Dan selanjutnya dia mulai bekerja. Kedua belah telapak tangannya segera meraba seluruh tubuh Arya Kamandanu. Dan Arya Kamandanu merasakan aliran hawa dingin menjalar mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Pagi baru saja merekah ketika Sakawuni menuntun kudanya ke halaman. Tak lama kemudian nampak Kisugata Brahma keluar dari pintu rumahnya sambil memapah Arya Kamandanu. Walaupun masih agak pucat, Arya Kamandanu nampak lebih segar dari hari-hari kemarin. Ah, jangan terlalu memaksakan diri, Wuni. Kalau Anggir Kamandanu lelah, Kalian sebaiknya istirahat barang sejenak. Baik, Kek. Tapi kami tidak bisa istirahat terlalu sering dan terlalu lama. Ah. Kami sudah harus tiba di puncak Bukit Panapihan sebelum tengah malam nanti. Uh, ayo, Kamandanu. Naiklah ke atas kuda. Kita berangkat sekarang. Baik, wuni Kami berangkat dulu, Kek. silakan Ger. silakan Kami berangkat, Kek. Hati-hati, Buni. Hati-hati di jalan. Ya, ya. Ya. Agaknya cucuku itu benar-benar jatuh hati pada Anggir Kamandano. Ah, selama ini dia tidak pernah bergaul dengan laki-laki. Justru dia selalu bertengkar dan bermusuhan dengan laki-laki. Tapi agaknya dia mempunyai sikap lain terhadap Angger Arya Kamandanu. Mudah-mudahan saja dia tidak akan kecewa. Ah, Dewi Tunjung Biru. Sakawuni mengatakan bahwa dia sempat bertarung melawan Dewi Tunjung Biru. Menurut Sakawuni, jurus-jurus yang digunakan Dewi Tunjung Biru tidak jauh berbeda dengan jurus-jurus lengan seribu. Ah, aneh sekali. Dan aku mendapat kesan bahwa Dewi Tunjung Biru tidak ingin bertemu denganku. Ah, ada apa sebenarnya? Siapa sesungguhnya Dewi Tunjung Biru itu? Sakawuni memacu kudanya meninggalkan lereng Gunung Bromo. Desa Tanipala semakin jauh dan lenyap di balik gundukan-gundukan bukit. Tak lama kemudian mereka sudah menyeberangi hulu sungai Brantas. Mereka istirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Mereka juga istirahat setelah sampai di Candi Kidal. Menjelang tengah hari, mereka meneruskan perjalanan menuju Bukit Panampihan. Hiya! Hiya! Karena sudah tahu jalan-jalannya, Sakawuni tidak terlalu sulit mencapai kaki bukit Panampihan. Dia lalu menempatkan kudanya, kemudian meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan menjadi lambat karena Sakawuni harus berjalan sambil memapah Arya Kamandanu. Oh, apakah perjalanan kita masih cukup jauh, Sakawuni? Kau bisa melihat dari sini, di mana letak puncak bukit Panampihan itu. Itu, di balik batu-batu karang yang menjulang tinggi. Nah, itulah puncak Bukit Panampihan. Kita akan ke sana. Oh, aku melihat banyak tanaman bunga di sekitar tempat ini. Kita sudah akan sampai di celah atau pintu pertama, Kamandanu. Oh, lihat, Wuni. Lihat. Ada dua orang berlari-larian menuju kemari. Rupanya kalian Tunjung Kuning dan Tunjung Putih, Tia Sakawuni. Kami diperintahkan oleh Dewi Tunjung Biru untuk menjemput kalian. Ah, ya, kenalkan. Inilah sahabat baikku. Namanya Arya Kamandanu. Ah, namaku Tunjung Kuning. Dan ini sahabatku, Tunjung Putih. Eh, Tunjung Kuning, sebaiknya kita segera membawa mereka ke puncak Bukit Panampihan. Jangan sampai kita kemalaman di jalan. Iya. Dewi Tunjung Biru sudah sejak tadi menunggu kehadiran kalian. Ayolah, ayolah kita berangkat sekarang. Ah, baiklah, ayo Kamandano. Perjalanan kita tinggal sejengkal lagi. Kau harus memperkuat semangatmu. Ayo, jangan menyerah Kamandano. Luka-lukamu itu pasti akan bisa disembuhkan. Mereka berempat lalu melangkah di atas jalanan setapak yang semakin lama semakin menanjak. Sekali waktu mereka berhenti untuk memberi kesempatan Arya Kamandanu istirahat. Menjelang sore, mereka tiba di pintu atau celah kedua. Tunjung Abang dan Tunjung Irang sudah menunggu di situ. Lalu mereka berdua bergabung. Sekarang mereka berenam meneruskan perjalanan ke puncak Bukit Panampihan. Dan Arya Kamandanu nampak semakin parah. Nafasnya tersengal-sengal dan tubuhnya menjadi gemetar. Tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Oh, bagaimana Sakawuni? Agaknya temanmu sudah tidak kuat lagi berjalan. Lihat, ah, dia pingsan. Iya, sakitnya memang cukup parah. Dan dia baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ya, kalau begitu, kita gendong saja dia secara bergantian. Ya, kita gendong saja. Kita jangan membuang waktu percuma di sini. Kasihan temanmu itu Sekawuni. Kita jangan sampai terlambat. Ya, baiklah. Dia memang